Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-20 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Mas Yoko sebagai Raka Parumpang, Susi sebagai Nyi Pudakwangi, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya menyerahkan kekuasaan Karang Sedana untuk sementara waktu pada Kiai Sudawarna. Seluruh pejabat istana tunduk dan taat pada keputusan tersebut. Akan tetapi, salah seorang di antara mereka kelihatan tidak menjadi puas, dan dia adalah Raka Parumpang. Tuanku Putri Budak Wangi. Ada apa kau mencariku? Uh, maaf Tuanku. Uh, Tuanku Raka Parumpang ingin bertemu dan Tuanku kini tengah menunggu di Taman Sari, di tempat biasa. Ah, baiklah, katakan. Aku akan segera ke sana. Berhati-hatilah tuanku. Dayang Melati yang menjaga tuanku mungkin sebentar lagi kembali. Uh, Aji Konda telah tiada. Siapa lagi yang aku takuti sekarang? Purbaya walaupun seorang anak yang sakti, tapi dia tetap seorang anak. Seorang anak yang mudah untuk kukuasai. Tenang sajalah kau. Oh, baiklah. Hamba permisi, Tuanku Budak Wangi. Ada apa kau memanggilku Kakang Raka? Istana ini sebentar lagi akan menjadi kosong. Tidak ada seorang pun dari turunan Aji Konda di sini. Uh, maksudmu, Raden Purbaya sudah memastikan hari keberangkatannya? Oh, belum. Belum, Nyai. Tetapi baru saja Raden Purbaya menyerahkan kekuasaan Karang Karangsedana ini untuk sementara pada Kiseda Warna. Heh, mengapa tidak kepada Kakang? Bukankah Baginda jauh lebih mempercayai Kakang untuk segala macam urusan yang berkenaan dengan ketatanegaraan. Eh, entahlah, Nyai. Oh, mungkin semua ini karena anak itu lebih dekat kepada Kiseda Warna daripada diriku. Ah, sayang sekali, Kakang. Ah, apakah ah, apakah tidak sebaiknya aku menemuinya dan membujuknya untuk menarik keputusannya? Oh, jangan, Nyai. Jangan. Uh, Perbuatan itu justru akan menimbulkan kecurigaan saja. Uh, biarkan saja. Tanpa Aji Konda di sisinya, kita akan lebih mudah untuk menyingkirkannya. Uh, tapi, tapi kita harus menunggu saat yang tepat. Tidak bisa bergerak semau kita sendiri. Uh, tanpa Aji Konda, anak itu justru akan semakin terikat. Kita dapat menekannya, menekan dengan tanggung jawab yang dibebankan orang tuanya. Hmm, anak sebaik dia tidak akan mungkin berani lagi menolaknya. Justru manakala ayahnya telah tiada. hmm? Dan dengan hubungan suami istri, secara langsung Tata akan jatuh ke tangan anakku jika Purbaya telah tiada. <laughs> Kau cerdik sekali, ha? <laughs> nah, berhati-hatilah. Jangan sembrono bertindaknya. Hmm. Aku memanggilmu kemari adalah untuk mengingatkanmu, untuk lebih menahan diri dan jangan melakukan tindakan ataupun tentangan jika mendengar keputusan yang telah dibuat oleh Raden Purbaya. Hmm. Nah, terimalah itu semua dengan lapang dada. Kelak semua akan menjadi milik kita. <laughs> Lalu bagaimana dengan semua rencanamu dulu? Hmm? Berapa banyak prajurit yang dapat kau pengaruhi? Eh, hampir tidak berarti, Nyai. Tidak berarti dua orang perwira dan sekitar prajurit yang di bawah kekuasaannya. Aku tidak dapat berbuat banyak. Aku hanya dapat mendekati orang-orang tertentu saja. Mereka yang dahulu merupakan pengikut suamimu. Ah, eh, kebijaksanaan Aji Konda dan anak itu membuat aku tidak berani mempengaruhi orang-orangnya. Berbahaya sekali, Nyai. Uh, iya, iya. Kau benar. Kita memang harus berhati-hati. Kita akan mempelajari setiap kesempatan. Hmm. Hingga tiba hari perkawinan putriku dan Raden Purbaya. Ya, itulah yang sebaiknya kita lakukan saat ini. Uh, aku kira cukup pertemuan kita, Nyai. Aku kembali dahulu. Dan aku akan menghubungimu jika kelak aku memerlukannya. Aku menunggumu, Kakang. Thank you. Sementara itu, Cempaka berusaha untuk segera menyembuhkan lukanya. Dan setelah dua hari berlalu, Rasa sakit di sekitar dadaku sudah jauh berkurang. Uh, hanya tenagaku belum pulih kembali seluruhnya. Uh, Sementara itu, Cempaka berusaha untuk segera menyembuhkan lukanya. Dan setelah dua hari berlalu, Rasa sakit di sekitar dadaku sudah jauh berkurang. Uh, hanya Tenagaku belum pulih kembali seluruhnya. Hup. Hit. Hiya, hiya. Ah, kurasa dalam waktu satu dua hari, kesehatanku ini akan sembuh seluruhnya. Dan tenagaku tentu akan kembali sepenuhnya. Dan pada saat itu, aku akan meninggalkan Karang Sedana untuk mencari pembunuh kejam yang bersih Maharaja Lela di istana ini. Oh, untuk itu, aku harus menjenguk makam kakek dan kakang Landayan. Oh, karena bukan tidak mungkin, Adi Purbaya mengharapkan kepergianku lebih cepat lagi. Dan saat ini, aku harus menjenguk makam kakek dan kakang Landayan. Ya, aku akan mencari kuda di halaman istana. Kelihatannya kuda ini bisa kupakai. Hendak kemanakah Tuan Putri Cempaka? Um, aku hendak keluar mencari angin. Uh, kau tidak usah katakan kepergianku ini pada siapapun. Hup! Menghela kudanya perlahan-lahan menuju pintu gerbang. Dan setelah tiba di mulut gerbang, ia memacu kudanya menuju arah barat kota raja. Ya, hamba baru saja bertemu dengannya, Raden. Beliau tengah mempersiapkan kuda di halaman, lalu keluar meninggalkan istana. Hamba kira dari penjaga pintu gerbang, tuanku akan mendapatkan keterangan yang lebih jelas. gerbang, Raden Purbaya mendapat keterangan bahwa Cempaka berkuda menuju arah barat. Untuk itu, segera saja Raden Purbaya berkuda mengejar Cempaka. keluarga istana serta makam para tokoh yakin Kacempaka berada di sana. Biarlah, aku pun ingin menjenguk makam ayahandaku sebelum meninggalkan Karang Sedana. kuburan istana menjelang sore hari. Kak mengapa kakak meninggalkan istana? Bukankah Luka kakak belum lagi sembuh dengan sempurna. Oh, maafkan aku, adik Perbaya. Aku tidak tahan dan rindu ingin mengunjungi mereka semua. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik padaku. Ayahandamu yang telah begitu baik padaku mau menerimaku tidak sebagai seorang hamba bahkan mengangkatku sebagai putri angkatnya. Kakek Mamangku Raya adalah satu-satunya orang tua yang sangat dekat denganku. Yang kuanggap bagaikan kakekku sendiri. Sedangkan Kandalan Dayan adalah suamiku yang telah banyak aku kecewakan. Hmm. Kak Cempaka, kakak Ngandayan sedikit pun tidak merasa kecewa padamu. Ia menghormatimu. Dan itu semua telah dikatakannya padaku. Kukira sebelum ajalnya pun dia telah menyatakan padamu bahwa dia tidak merasa kecewa padamu. Kamu tidak berbuat satu pun yang membuatnya sakit hati. Hmm. Dan jikapun memang ia pernah merasakan sedikit hal itu, sudah sejak dulu, sejak dua tahun yang lalu, ia memaafkanmu. Karena itu, kau tidak perlu merasa berdosa. Kau, kau tidak mengerti persoalannya, adik Purbaya. Siapa bilang? Aku tahu semua persoalannya. Aku tahu, Kak. Semua tentang hal kalian. Semuanya. Bahkan yang paling kakak anggap sebagai satu rahasia. kau, kau. Ada apa, Kak? Kakak merasa malu. Tapi, tapi mengapa ia harus menceritakan itu semua kepadamu? Mengapa? Entahlah, Kak. Kukira... Kukira... Tapi... Sudahlah. Kita tidak usah membicarakan masalah ini lagi. Sekarang, marilah kita mengheningkan cipta. Memohon pada Dewata Agung agar memberikan tempat yang lapang bagi semua orang-orang yang kita cintai ini di nirwana sana. Marilah adik Purbaya. Beberapa saat, kedua remaja itu terpekur di depan makam kakek Mamang Kuraya. Mereka memusatkan seluruh pikirannya pada Hyang Agung, memohon agar memberikan tempat yang lapang di Nirwana. Tanpa terasa, senja pun datang. Suasana di sekitar makam keluarga istana menjadi semakin mencekam dalam kesunyiannya. Marilah kita kembali ke Cempaka. Hari sudah menjadi gelap. Kau harus beristirahat kembali. Kau harus segera sehat dan memulihkan tenagamu. Ah, baik. Baiklah. Uh, mari kita kembali. Kenapa berhenti, Kak? Ada apakah? Uh, eh, uh, eh, Adik Purbaya, uh, bukankah, bukankah, uh, sudahlah, tidak mungkin. Mari kita kembali. Ada apa, Kak? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Uh, uh, tidak, sudahlah. Uh, tidak mungkin. Ayolah, katakanlah dulu, Kak. Kau membuat hatiku menjadi berdebar dan bertanya-tanya. Eh, eh, bukankah... Bukankah kakek Mamangku Raya menguasai Aji Mati Suri? Aji Mati Suri? Ya, Aji Mati Suri. Kakek telah memberikan kunci dari Aji itu kepada kita beberapa tahun yang lalu. Tujuh hari. Hmm. Wah, ya, ya. celaka, kita telah menguburnya. Aku melupakan itu semua. Ayo, cepat, Kak. pasukan setan kuburan, Raden Purbaya mencengkram tanah pekuburan dan kemudian mulai menggalinya. Ayo, cepat kak, cepat! Iya. Raden Purbaya menggali dan terus menggali. Sementara itu Cempaka mengikutinya dengan setengah hati. Ia tidak yakin keajaiban itu akan terjadi. petinya, Kak. Ayo, angkat cepat. Ayo, angkat ke jembaka. Kakek! Kakek! Cepat, Kak! Keluarkan kakek dari dalam peti ini! كان هو أماتكم cucu cucuku. Kek, kek, kakek, kita harus menolongnya kak. Tapi, tapi bagaimana adik Purbaya? Keadaan kakek sangatlah parah. Seluruh tulang-tulangnya remuk oleh pukulan yang ganas. Tak ada lagi yang mampu mengobati. Kecuali, kecuali nenek tua itu. Iya, Nenek Jampi. Oh, kau benar adik Purbaya. Kau benar. Ayolah, kita tinggalkan segera tempat ini. Iya, kita tinggalkan. Tapi cepat kau rapikan kembali makam itu. Iya. Aku tidak ingin terjadi kegemparan. Cepat, Kak. Iya. Aku akan mencoba terus menyalurkan hawa saktiku. Hup! Beberapa saat saja, kedua remaja tersebut telah berderap di atas punggung kuda mereka. Dan Raden Purbaya berkuda bersama-sama dengan kakeknya. Cempaka tidak mempedulikan lagi keadaan dirinya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian dengan kakek Mamang Kuraya? Apakah ia berhasil disembuhkan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Promah bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya dibantu oleh Totot dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya berhasil menyelamatkan kakeknya yang berada di dalam makam selama tujuh hari. Dan kemudian, kedua remaja itu tanpa mempedulikan apapun lagi, memacu kudanya menuju sungai Cipunagara, di mana nenek Jampi bertempat tinggal. Untung saja kakak mengingatnya hampir saja melupakannya, Kak. berhenti di sini, adik Purbaya. Kita dapat menuju ke sana. Lihatlah itu. Agaknya di sana ada sebuah desa. Kita bisa beristirahat sambil merawat kakek lebih baik lagi. Ya, kita ke sana. Kukira kuda kita masih sanggup berjalan ke sana. Hiya, hiya! mengganggu mereka, adik Purbaya. Malam sudah demikian larutnya. Tidak apa, Kak. Kita harus mencarikan tempat pemondokan yang baik untuk kakek. Kakek tentu membutuhkan air hangat, bubur hangat, dan tempat yang terlindung dari angin dan hujan. Eh, siapakah kalian ini? Mengapakah? Oh, kalian membawa orang sakit. Ya, Paman. Bolehkah saya menumpang beristirahat malam ini. Oh, tentu. Tentu saja. Mari. Mari silakan masuk. Siapakah itu? Orang tua kaliankah? ataukah itu kakek kalian? Benar, dia adalah kakek saya. Uh, uh, ya, ya. Uh, di situ kau boleh letakkan kakekmu. Aku tidak mempunyai tempat yang lebih baik. Hmm. Tapi mengapakah kakekmu memakai pakaian aneh seperti itu? Jubah yang dikenakannya hampir tidak berbeda dengan pakaian. Hmm, uh, maaf, maafkan aku. Uh, uh, Uh, iya, uh, rumah kami diserang oleh kelompok orang jahat. Pakaian kakek kami hancur dan kotor di sana-sini. Uh, eh, kami hanya melihat kain ini saja yang ada, uh, yang jauh lebih baik daripada pakaian kakek yang telah menjadi hancur. Uh, karena itu, kami menggantinya dengan kain seperti ini. Hmm, ya, ya, ya. Uh, apalagi yang dapat saya bantu untuk kalian? Uh, jika paman masih memiliki sejumput beras, biarlah saya akan menanaknya hingga menjadi bubur. Dan uh, saya juga memerlukan air hangat. Hmm, ya, uh, biarlah ku siapkan sebentar. Uh, tunggulah dulu di sini. Uh, uh, uh, biarlah paman, saya yang akan menyiapkan untuk keperluan kakek saya. Uh, uh, paman uh, boleh beristirahat dan tidur kembali. Uh, biarlah aku yang memasaknya. Kak Cempaka, berikanlah uang ini untuknya. Aku akan mengobati kakek beberapa saat. Raden Purbaya kembali menyalurkan hawa sakti ke dalam tubuh kakeknya yang kelihatan sangat lemah dan tidak mempunyai lagi kekuatan untuk menggerakkan anggota tubuh maupun berbicara. Sementara itu laki-laki pemilik pondokan itu ternganga keheranan melihat sekeping uang emas. Uh, uh, uh, apakah apakah Nona berikan untuk saya? Uh, bukankah ini uang emas? Mm, iya, itu untuk paman. Uh, di situkah letak dapurnya paman? Uh, uh, i, i, iya, mari, mari saya antarkan. Uh, uh, itu lemarinya dan di dalamnya Nona dapat menemukan beras dan makanan kering. Uh, tapi hanya ikan yang telah saya keringkan. Oh, terima kasih Paman. Uh, Paman boleh melanjutkan kembali istirahat Paman. Saya bisa menyiapkan sendiri. Hmm, baiklah, uh, jika Nona mempunyai keperluan yang dapat saya bantu, ketuk saja pintu bilik saya itu. aku akan membesarkan api perapian di dapur agar bubur itu bisa cepat masak. Aku akan menyopi sedikit air ini ke mulut kakek. Kek, minumlah air hangat ini. Minumlah, kek. Kek, apakah kau bisa mendengar kata-kataku? maksudnya? Uh, muslihat. Uh, sudahlah adik Purbaya, jangan memaksakan kakek untuk bicara. Keadaannya masih belum memungkinkan. Ya. Lihatlah itu. Pandangannya kelihatan tanpa isi maupun kekuatan. Pandangannya demikian kosong. Oh, untung saja kau bertindak cepat, adik Purbaya. Jika tidak, oh, entahlah apa yang akan terjadi dengan kakek. Ya, jika kita terlambat beberapa saat lagi, tentu kakek akan mati tidak berdaya dalam peti itu. Kita menggali kuburan itu bertepatan dengan tibanya kesadaran kakek dari Aji mati surinya. Nah, hari ketujuh. Oh, saat itu, aku tiba-tiba saja teringat dengan peristiwa di Bukit Batu Larang. Oh, aku melihat Kau menewaskan kakek dengan senjata beracun. Dan kemudian aku menyaksikan paman-paman dari Ningsewu menguburkannya. Dan dan kemudian aku menemukan kakek hidup kembali. Ya, saat itu kakek tewas dalam keadaan luka yang tidak terlalu parah. Tidak sebagaimana hari ini. Telah dua kali kakek mempergunakan aji mati surinya. Pertama kali, saat kakek mencoba memperdaya orang-orang yang hendak mengejarnya, beberapa puluh tahun yang lalu, kakek ditemukan mati oleh Eyang Wanayasa dan muridnya kemudian dikuburkannya. Akan tetapi, saat itu kakek menerapkan aji tersebut dalam keadaan sehat dan dikuburkan dalam keadaan sehat. Dan tujuh hari kemudian, manakala ia tersadar dalam lubang yang telah padat tertutup, ia masih sanggup untuk membongkar hancur dengan kekuatannya. Tidak seperti kali ini. Hmm. Pembunuh tersebut telah menyadari akan kemampuan kakek. Karena itu, ia menghancurkan seluruh tulang-tulang dan bagian dalam tubuh kakek dengan kekuatan saktinya. <sighs> kasihan sekali kakek. <sighs> apakah Apakah mungkin kakek akan dapat bertahan hingga kita sampai di rumah nenek Jampi? Entah. Entahlah, Kak. Mudah-mudahan Dewata Agung akan memberikan keselamatan dan umur panjang pada kakek. aku aku akan memberikan bubur encer ini padanya. Eh, kau beristirahatlah, Adik Purbaya. Baiklah, aku akan mencoba memejamkan mataku sesaat. Setelah menuangkan sedikit demi sedikit bubur encer ke mulut kakeknya, Cempaka menyandarkan tubuhnya ke balai-balai kecil, tidak jauh dari kepala kakeknya. Sementara itu malam yang semakin jauh merayap, mulai mendekati pagi hari. Dan pada saat itu, udara dingin semakin mencekam kesadaran Cempaka yang teramat lelah setelah semalam-malaman mengalami ketegangan tanpa dapat ditahan lagi. Ia pun tertidur pulas. Hmm. Kedua anak muda itu telah pulas tertidur. Aku akan menggeledah tubuh anak laki-laki itu. Ya. Pastilah di dalam kantungnya berisi banyak uang emas. Seperti yang tadi diberikan padaku. Hmm. Mudah-mudahan anak itu tidak terbangun. Jika sampai ia terbangun, hmm, aku terpaksa akan melakukan kekerasan. Hmm, akan kupukul kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Aku segera tinggalkan desa ini setelah ku dapatkan uang yang berlimpah dari tubuh anak itu. Perlahan-lahan laki-laki yang ternyata adalah pemilik pondok itu mendekati Raden Purbaya dan kemudian menggerayangi kantung anak muda yang tengah tertidur pulas itu. Purbaya. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan tanganku ini. Ada apa Purbaya? Oh. Adik Purbaya, lihat. Lihat kakek. Berbaringlah dahulu. Keadaan kakek belum memungkinkan untuk bangkit. Setelah itu, Kak, nafasnya perlahan lahan menjadi halus kembali. Oh, kakek sudah tertidur. Oh. Apakah yang telah dikerjakan pemilik rumah ini, adik Purbaya? Apakah orang itu bermaksud tidak baik pada kita? Tidak, Kak. Agaknya justru karena dia, kakek dapat berbicara dengan kita. Ketegangan menyaksikan orang ini hendak berbuat sesuatu kejahatan dilihat oleh kakek. Syaraf-syarafnya saat itu seakan-akan dihentak paksakan. Hari telah pagi. Bagaimana kak? Kita lanjutkan perjalanan sekarang? Oh, kukira lebih cepat kita sampai lebih baik. Ayolah. Oh, bagaimana dengan orang itu? Biarlah, Kak. Dia akan menjadi sadar kembali nanti saat hari menjadi terang. Setelah bersiap-siap seperlunya, keduanya segera meninggalkan gubuk kecil di mana mereka beristirahat. tentara itu di gubuk kecil itu. Tubuhku, tubuhku kini dapat kukurakan kembali. Apa ini? Oh, oh uang emas lagi. Ah, ah, bagaimana bisa uangku menjadi tiga buah? pastilah anak itu yang telah memberikannya padaku. Ah, siapakah dia? Oh, sungguh bijak sekali hatinya. Ah, aneh. Ia membalas perbuatanku ya, yang buruk eh, dengan memberikan uang emas ini. Oh, Takah yang telah menyamar dan hendak menolongku. Oh, maafkan aku Dewata. Aku bersumpah untuk membagi-bagikan uang ini sebagian yang telah kumiliki pada tetangga-tetanggaku yang kekurangan seperti diriku ini. Kau menyelipkan beberapa uang emas padanya adik Purbaya. Bukankah kau sudah memberikan sebuah? Dan bukankah sikapnya itu... Kakek mampu menguasai syaraf-syarafnya untuk bicara. Karena dia... Sudahlah, jangan pikirkan lagi orang tua itu. Kita harus segera sampai di Cipunagara. Hiya, hiya, hiya. tidak sadarkan diri lagi. Kedua remaja itu segera melompat turun dari atas kuda mereka mencoba menolong, menyadarkan kembali kakek Mamang Kuraya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Mamang Kuraya akan dapat mereka sembuhkan? Dan bagaimanakah sikap Prabu Sana terhadap tahta Galuh yang akan diserahkan putranya? Dan bagaimanakah dengan kisah Raden Karmapala serta Jerangkong Hidup yang telah lama kita tinggalkan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Proko, dan Proma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.